Kalau untuk seluruh manusia. Kalau Nabi Nabi dahulu langsung tidak kepada kaumnya sendiri. Maka kalau kita pelajari Al-Quran itu sendiri dan sejarah Nabi Nabi dan Rasul. Langsung Rasul yang terdahulu kalau memberikan tahu pada golongannya umatnya mengatakan ya kaum, hei kaumku. Mana tadi sudah sebutkan Nabi Isa Isa pada Bani Israel ya kami Israel khusus. Maka zaman dulu Nabi banyak loh. Kadang-kadang satu kota sekian Nabi Rasul, setiap Rasul. Malah rangkap kadang-kadang. Nabi Isa, Nabi Harun rangkap. Malah Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yakub, ini juga Nabi Rasul dan Rasul. Banyak sekali. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, rangkap. Nabi Zakaria, putranya Nabi, namanya Nabi Yahya, ini rangkap. Jadi Nabi banyak, Rasul-Rasul banyak. Yang pangkat Rasul, pangkat Nabi apa lagi? Banyak. Waktu orang-orang Yahudi membunuh Nabi Zakaria, dan membunuh Nabi Yahya, oh Yahudi suka membunuh Nabi. Termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi. Hari itu orang-orang Yahudi membunuh 70 orang yang pakat Nabi. 70 yang gaza. Nah, zaman itu banyak sekali. Karena diutusnya Rasulullah kepada kaumnya sendiri-sendiri. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Bagaimana? Allah berfirman, وما أرسلناك إلا كافة للناس تشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون dan kami Allah tidak mengutus engkau hai Muhammad hanya untuk atau kepada seluruh manusia dengan kabar gembira kabar peringatan dan ancaman tapi kebanyakan manusia nggak tahu ini iya, hasil manusia memang manusia itu kebanyakan nggak tahu apa-apa ya diberitahu kadang-kadang tetap nggak mau tahu ini watak manusia manusia. Nah, jadi jelas Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Malah dengan dunia sekali. Maka setelah Nabi diutus sampai kukutnya dunia ini dari barat Amerika sampai timur Jepang, dari kutub utara sampai kutub selatan, manusia kesemuanya ini objek dakwah Nabi Muhammad SAW. Asalnya garapannya Nabi Muhammad SAW. Haknya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ikut dinamakan umat ijazah kaum muslimin, yang tidak mau, yang menolak, tetap menjadi umat dakwah harus diajak karena mereka tidak tahu dan tidak mau dianggap orang-orang kafir di situ. Jelas sudah sudah dari mulai dari utusan sampai tutupnya rumah. Semua ini hak Nabi Muhammad SAW. Maka umpama setelah Nabi Jotos, sudah Jotos, anggap zaman sekarang ada orang mengikut Nabi Ibrahim umpamanya, atau mengikut Nabi Musa, atau Nabi Isa, tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ini bukan garapannya Nabi Ibrahim, bukan garapannya Nabi Musa, bukan garapannya Nabi Isa. Sekarang ini manusia semuanya garapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ayat ini wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad bukan nabi satu bangsa, bukan nabi satu golongan, satu zaman, bukan untuk seluruh manusia bahkan jin-jinnya sekali. Sudah, sudah. Mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sedemikian rupa dengan diberi agama Islam yang serba disempurnakan oleh Allah? Allah menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin dan kami Allah tidak mengutus engkau Nabi Muhammad hanya untuk merahmati alam semesta. Jadi lahirnya Nabi Muhammad utusnya Nabi Muhammad membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat ini. Kalau kita berhenti di sini, kita memikir, kalau begitu, orang yang kedatangan agama Islam, orang yang disuka hatinya oleh Allah untuk menjadi orang Islam, itu orang kedatangan rahmat, itu orang mendapat tapi na'udzubillah orang yang tidak mau kepada agama Islam dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW berarti tidak mau dirahmati. Kalau tidak mau dirahmati ya disiksa oleh Allah. Salah satu. Ya rahmah wa ilah adab. Nah kita kita syukur Alhamdulillah walaupun anggap kita marah tidak punya apa-apa. Umpama Apalagi umpama kajian ini hidup kita dalam gulunglah mencil. Tapi kita dipilih oleh Allah. Jadikan umat Nabi Muhammad SAW berarti kita mendapat rahmat. Malah kalau kita pelajari disebut oleh Allah rahmatul alamin bagi alam semesta. Apa ada hubungan risalah Muhammad dengan makhluk-makhluk lain? Ada. Risalah Muhammad SAW ada hubungan dengan malah malaikat. Hubungan dengan malaikat dinamakan risalah tasbih. Malaikat-malaikat tambah mendapatkan penghormatan, kemuliaan karena terutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat-malaikat kalau diperintah oleh Allah datang kepada Muhammad senang sekali. Dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, kalau malaikat Jibril turun pada Nabi dahulu, ada yang hanya empat kali. Hanya empat kali selama hidup Nabi ada yang 12 kali, ada puluh kali, ada puluh kali. Tapi malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi lebih empat ribu kali. Nah, di sini. Jadi hubungan Nabi Muhammad dengan para malaikat ini risalah pasti. Maka waktu Nabi Muhammad SAW diisokkan, Nabi Muhammad sampai di Sidang Muntaha, Sidang Muntaha dipajang dia oleh Allah, malaikat-malaikat itu hinggap mencok di pohon Zaitun Muntah ingin tahu wajah Nabi Muhammad SAW akan mendapat tambah mulia. Ya, jadi ada hubungan risalah Muhammad kepada para malaikat, risalah tasrif kepada benda-benda pajak, kepada gunung, kepada tanah, pohon, kepada batu, kepada hewan, itu semuanya risalah ta'rif. Jadi semua itu diberi makrifat oleh Allah. Makrifat bahwa ini Nabi, sebelum Nabi diutus, masih muda, belum diutus oleh Allah. Kalau jalan itu ada batu batin. Itu memberi salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Rasulullah. Sudah menyatu itu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jadi itu batu memberikan salam. Sampai Nabi saja itu cerita pada sahabatnya, saya kenal di Mekah, itu ada batu. Itu sampai saya jalan di sana memberikan salam. Tanaman-tanaman pohon kalau Nabi berhenti di bawahnya, ini turun ini, menaungi, ibu-ibu. Nabi kalau jalan mega ini gitu itu tuzin dulu kona. Nah, dan memberi ini itu, jadi semua dia makrifat tahu. Sampai pernah ada unta lari, unta lari. Di belakang ada seorang badui mengejar unta di bawah pedang. Lari unta, lari berenang pada Nabi. Sudah, badui datang ini. Siapa lagi? Nanti, nanti, ada apa? Ya Rasulullah ini unta saya, lari. Tanya, ya unta, kenapa kamu lari? Ada unta. Iya Rasulullah, saya takut ikut orang. Loh, kenapa kamu takut? Dia ya, tidak sembahyang. Dan golongan itu tidak sholat. Saya takut ikut orang tidak sholat, ikut golongan tidak sholat. Kalau ada sisa Allah bagaimana? Tanya, eh batu. apa betul kamu tidak sholat? Dan golonganmu, iya. Eh unta, bagaimana sekarang? Kalau dia sholat mau kembali, iya. Kalau dia sholat, saya mau kembali. Tanya, hei Badui, bagaimana? Mau sholat? Iya. Tobat, tobat. Sudah saya grup mau sholat, kalau mau sholat, unta bagaimana? Ya sudah kembali cukup. Ya ini unta umum. Malah begitu juga ada orang bawa biawak. Ya sholat, betul sama Rasulullah apa? Coba ini biawak, jawab bukan. Orang biawak ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna الضب والغزالة يشهدان لك بالرسالة وأن يخشان هل يجبك نعم إيش ويعده بمن إن هذا تعريف نعم. إيه مصر